pada ayat 144 tentang pemindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika sama. Sungguh kami telah melihat engkau taqalluba wajhika sama membolak-balikkan wajahmu berkali-kali seringkali menengadahkan wajahmu ke langit falanwalliyannaka qiblatan tardaha sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu senangi fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah di mana saja kalian berada maka hadapkan wajahmu ke arahnya ke arah Masjidil Haram wa innal ladina utul kitab wa yang dikasih kitab mereka mengetahui bahwa kiblat ke arah Masjidil Haram adalah kebenaran dari Tuhanmu Allah mallahu bighafilin amma ya'malun sudah beberapa kali kita sebutkan tentang akan dialihkannya kiblat Nah, Rasul memang seringkali menengadakan wajahnya ke langit untuk menghilangkan olok-olokannya orang Yahudi yang selalu mengolok-olok Nabi dan orang Islam kiblatnya ikut mereka atau mengarah ke tempat mereka ibadah tapi nggak mau ikut agamanya dan berbagai macam omongan dari mereka maka Nabi memohon kepada Allah. Pada ayat itu Nabi menengadahkan wajahnya ke langit kan. Nah, yang diminta tidak disebut. Para ahli tafsir memberikan satu penjelasan orang berdoa itu boleh seperti Nabi tidak disebut di lesannya apa yang diminta, tapi cukup di dalam hati itu boleh diucapkan juga silakan saja ini kan Nabi menengadakan wajahnya ke langit kan berkali-kali mesti ada yang diminta yang diminta jelas supaya orang Yahudi tidak mengolok olok bagaimana terserah Allah akhirnya dikabulkan permintaannya dengan mengalihkan kiblat yang selama 18 bulan atau 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis sekarang dipindah ke liwajhaka syatrul Masjidil Haram dipindah ke arah Masjidil Haram jadi di situ kalimatnya cukup mudah difahami Salat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalimat arah menunjukkan tidak harus tepat persis tidak. Bukan mengarah ke Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Nah Masjidil Haram mungkin ditanyakan Masjidil Haram yang kapan? Yang zaman Rasul atau yang zaman sekarang? Bahkan Masjidil Haram terjadi renovasi berkali-kali kan bahkan sekarang lebih luas lagi Syamnya Falak habis semua sampai dekat dengan Makla kan lebih luas lagi nah kalimat Masjidil Haram tidak harus menunjukkan bangunan masjid itu tidak tapi Masjidil Haram itu adalah seluruh tanah haram Mekah itulah yang dimaksud dengan Masjidil haram. Nah, tanah haram maka cukup luas. Yakin bahwa kiblat kita ini mengarah ke sana tidak akan salah. Arah kok, namanya arah tidak harus persis kan? Karena kan syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Kalau sudah arahnya ke masjidil haram, ke tanah haram sudah benar. Itu namanya arah Nah, Masjidil Haram tadi tidak bangunan masjid itu, tapi seluruh tanah haram. Di dalam surat 9 ayat 28 menyebutkan Masjidil Haram orang musyrik nggak boleh masuk, nggak boleh mendekat ke Masjidil Haram, maksudnya nggak boleh masuk ke tanah suci. Surat 9 ayat 28 Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada eh orang yang beriman sesungguhnya orang musyrik itu najis maka mereka tidak boleh mendekat ke masjidil haram setelah tahun ini catatan kakinya ada ayat itu diturunkan tahun ke-9 Hijriah tahun ke-9 Hijriah diturunkan ayat itu diumumkan ke orang Mekah tahun 8 Fatuh Mekah kan 8 Hijriah Fatuh Mekah tahun 9 diumumkan bahwa tahun yang akan datang orang musyrik tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram kan Orang muslim nggak boleh haji, nggak boleh umroh. Sekaligus nggak boleh masuk ke tanah haram kan? Ada catatan kakinya kan begitu. Tidak boleh masuk ke tanah haram. Nah, mulai tahun 10 Nabi Haji Wada bersama 100 ribu lebih umat Islam. Tidak ada lagi orang kafir, orang musyrik yang masuk ke tanah suci sampai hari ini. Dan sampai kapan saja Padahal kalimatnya adalah orang musyrik nggak boleh mendekat ke Masjidil Haram. Maksudnya nggak boleh masuk ke seluruh tanah haram itu. Kita sholat disuruh mengarah ke Masjidil Haram berarti mengarah ke seluruh tanah haram. Hadisnya Nabi jelas disarankan di sana riwayat Baihaqi disebutkan bahwa kalau kamu sholat berada di Masjidil Haram, maka disuruh menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah itu. Kalau kamu di luar Masjidil Haram, maka menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau di luar tanah haram, maka menghadapnya ke tanah haram itu itu hadis riwayat bayangin cukup jelas jadi kita yang ada di luar tanah haram cukup dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram kalimat hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram ini diberikan interpretasi bahwa yang lahirnya ke sana. Wajah kita ini fisik kita ketika sholat mengarah ke Masjidil Haram. Laisa qalbak. Itu penjelasannya yang menghadap hanya wajahnya bukan hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita sholat ini menghadap kepada Allah. Mengarah kepada Allah menghadap kepada Allah. Loh, ya kan? Kita lagi sholat, lagi menghadap kepada Allah. Itu apa? Hati dan akal, pikiran, akal, pikiran kita, hati kita, kita mengarah bukan ke Masjidil Haram, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita sholatnya khusyukkan begitu. Jadi bukan wajahnya yang kepada Allah, wajahnya ke arah Masjidil Haram. Kan tegas kalimatnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ayat ini turun ketika Nabi berada di kampung suku Bani Salamah Ya sekarang tempat itu adalah tempat masjid kiblaten itu. Masjid kiblaten dua kiblat yang dulu pak ke arah Baitul Maqdis kemudian pindah ke arah Masjidil Haram asalnya ke utara akhirnya ke selatan. Nah, dulu sebelum tahun 80 apa masjid Kiblaten itu masih satu lantai, nggak nggak ada lantainya, bangunan lama. Kemudian tahun 81 sampai sekarang sudah direnovasi menjadi dua lantai kan. Bapak-bapak ziarah ke sana di atas, ibu-ibu di bawah. Sudah tidak kelihatan lagi apa namanya adanya dua kiblat dua tempat imam itu sudah nggak ada lagi. Dulunya memang kelihatan begitu, tinggal tulisannya di situ adalah apa namanya ayat itu tadi ayat 144 ada ditulis di sana di masjid kiblatin itu. Begitu juga di masjid Kubah juga ditulis kalimat itu Qadnawa bahwa jika Sama falan walian naka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syataral masjidil haram Kalimat wajahka khusus untuk Nabi. Namun berikutnya adalah untuk semuanya. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wahai suma kuntum. Dan di mana saja kamu semua berada. Itu terjemahnya engkau. Padahal engkau itu kan satu kan. Mestinya kamu, kamu banyak. Karena wahai suma kuntum. Kuntum kan bentuk banyak kamu semua kan. Kalau tadi bahwa liwajahkan kamu satu nabi. Nah, kita semua juga disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalimatnya di situ wahai suma kuntum fawalu wujuhakum syatrah Kalimat lu bentuknya jamak. Wujuhakum juga jamak. Tadi kan wajahaka, sekarang wujuhakum. Bentuk jamak semua. Jadi semua umat Islam ini wajib kalau sholat menghadap ke arah Masjidil Haram jika dimungkinkan kalau nggak mungkin nggak ya nggak apa-apa nggak mungkin kan ini kalau mungkin kan dua kum syamrah umpama tidak bisa di mobil, di tol, harus sholat atau di pesawat, di kapal laut nggak mungkin menghadap ke arah masjidil haram ya kemana saja sah berdasarkan pada surat al-baqarah ini yang ayat ke 115 kan 115 kan dikatakan walillahil masyriq wal maghribu fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim milik Allah lah timur dan barat walillahi masyriq wal maghrib fa'ayna tuwallu mana saja kamu berada maka di situ fatah mawajhullah Kamu menghadap kemana saja Di sanalah wajah Allah Artinya Allah mau menerima itu Bukan sia-sia Bagi orang yang bingung nggak tahu arah Atau memang tidak mungkin Dia mengarah ke Masjidil Haram Kemana saja Walillahil masyriq wal maghrib Fa'ina ma tuallu Fasamma wajhullah Innallaha wasi'un alim kita kembali ke ayat 144. Wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Orang yang beri Alkitab, orang Yahudi Nasrani tahu bahwa memang kiblatnya umat Islam itu akan terjadi perubahan. Orang ahli kitab tahu itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka wallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian pada ayat 145-nya ini menunjukkan kiblat itu tidak akan berubah selamanya. Kalimatnya wala in ataita alladziina utul kitaaba bi kulli ayatin ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب Bikuli ayat. Walaupun orang-orang yang diberi Alkitab Yahudi Nasrani tadi Kamu berikan alasan berbagai macam ayat kamu tunjukkan, kamu datangkan ayat kepada mereka bukti-bukti kebenarannya umat Islam harus sholat menghadap ke arah Masjidil Haram mata bimu qiblatan mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Wajar kan? Orang agama lain nggak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sudah jelas, kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka berarti tidak akan terjadi perubahan kiblat lagi. Kamu wama anta bitabi'in qiblatahum. Kamu Muhammad dan umat Islam seluruhnya tidak akan mengikuti kiblat mereka. Tidak akan mengikuti kiblatnya Yahudi, tidak akan mengikuti kiblatnya Nasrani atau kiblatnya siapapun tidak akan. Mesti kiblatnya kita adalah Fawalli wajhaka syatahal masjidil haram Nabi mengarah ke masjidil haram. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka mau mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sebagian mereka orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblatnya Yahudi, Yahudi juga tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani. Ya siapa saja masing-masing mempunyai kiblat sendiri-sendiri. Nah, kalau sebelumnya kan umat Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa tadi kan, itu kan sejalan dengan orang Yahudi tadi. Tapi setelah disuruh ke Masjidil Haram dikatakan tidak mungkin orang akan mengikuti kiblatnya orang lain. Wala ini tabarata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin jika kamu mengikuti keinginan mereka keinginan mereka mereka akan ingin supaya orang Islam tetap kebelanja ke arah Masjidil Aqsa supaya mengikuti kebiasaan mereka oh jangan kalau kamu mengikuti keinginan mereka yang terkait dengan urusan agama ini ahwa'ahum diterjemahkan dengan keinginan mereka kan keinginan mereka ingin menjadikan kamu mengikuti budaya mereka mengikuti agama mereka kalau kamu mengikuti mereka setelah datangnya ilmu innaka idalla zalimin kamu termasuk orang yang zalim kamu zalim kalau mengikuti mereka keinginan mereka ahwa bisa diartikan ahwa itu hawa nafsu mereka hawa nafsu mereka jangan diikuti atau keinginan yang mana saja yang terkait dengan agama jangan ikuti mereka jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan mereka itulah pada ayat sebelumnya 120 juga sudah ada wala ini tabak ta'ahwa ahum surat 2 ini nah 120 kan walan ta'to angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala ini tabak ta'ahwa ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilmi mana kami nallahi miwaliyu wala nasir. Orang-orang Yahudi tidak akan rela terhadap kamu sehingga mengikuti agama mereka. Orang Nasrani pun tidak akan rela. Katakan kul inna hudallahi huwal huda. Katakan petunjuk Allah itu adalah yang sebenarnya petunjuk dan jika kamu mengikuti keinginan mereka, sama persis dengan tadi kan, kalau kamu mengikuti keinginan mereka, mereka ingin menarik kamu ke agamanya, ingin menarik kamu supaya kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka terkait dengan soal ritual ini, maka minta dimaja agama ini, ma'ilmi malaka Kamu tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah itulah kamu orang yang zalim kemudian alladzina atainahul kitab kita kembali ayat ke 146 alladzina atainahul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang yang diberi kitab mereka mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu bagaimana maksudnya? Bahwa orang ahli kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani, khususnya Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah mengenal karena sifat-sifatnya Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan itu masih ada pada apa namanya zaman itu belum mereka rubah, masih ada disebutkan. Orang yang dikasih kitab mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pada saat ayat itu diturunkan, sebagian sahabat menanyakan kepada orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Ada juga tanya ke Abdullah bin Salam namanya. Ditanya, apa benar kamu sudah kenal kepada Rasulullah sebelum apa namanya Rasulullah diutus? Seperti kamu kenal anakmu, Jawabannya Abdullah bin Salam apa? Aku lebih mengenal Muhammad Rasulullah daripada anakku sendiri. Anakku sebelum lahir aku nggak ngerti apakah laki-laki atau perempuan aku nanti akan punya anak namanya pun juga belum tahu segalanya belum mengerti tapi Muhammad sebelum dia lahir Jauh sebelum ada Muhammad, di kitab saya sudah ada. Ditunjukkan loh ini. Sudah disebut sifat-sifatnya Nabi akhir zaman dari Bani Ahi Dari anak saudaranya. Artinya anak saudaranya Nabi Ishak yaitu dari Nabi Ismail. Mereka sudah kenal. Dikatakan seperti mengenal anaknya sendiri bahkan lebih kenal kepada Muhammad Rasulullah SAW daripada ke anaknya sendiri. Tapi akhirnya apa? Setelah Nabi itu datang, jelas-jelas bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, akhirnya mereka ubah. Itulah di situ kan ada penjelasannya yang dikasih kitab mereka mengenal Muhammad ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun dan sungguh sebagian di antara mereka menyembunyikan al-haq menyembunyikan kebenaran menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebut di dalam kitab mereka mereka sembunyikan mereka tidak tunjukkan kepada orang lain. Bahkan akhirnya bukan sekedar disembunyikan tapi dihapus dan dihilangkan. Itulah untuk kepentingan mereka maka mereka berani padahal wahum namun Mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad Ahmad di akhir zaman adalah keturunan dari Bani Ismail. Sebenarnya Bani Ismail dan Bani Israel itu tidak beda. Bani Israel itu adalah anaknya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Sedangkan Bani Ismail, Ibrahim, Ismail. Ismail, Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad setelah 2500 tahun lebih baru lahir dan tidak satu pun dari keturunannya Nabi Ismail yang jadi nabi kecuali hanya Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman itu penutup maka Nabi Khataman Nabiin baik silakan mungkin anda pun disampaikan cukup nah, itulah jadi kita nggak usah ragu menghadap ke arah Masjidil Haram ada kuat tepatnya sedikit itu tidak disalahkan karena perintahnya hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah Zainab Nabi juga tidak ada alat untuk bagaimana persisnya menghadap ke arah Masjidil Haram itu perkiraan Mungkin di masjid bisa tepat persis kalau sholat di rumah bisa jadi kita tidak tepat tapi nggak tepat pun sudah dibenarkan karena kalimatnya bahwa liwajaka syata'al masjidil haram. Subhanallah mantika bihamdika asyhadu ilaha anta wa atubu